Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih li fahmi nusus asyariyah. Untuk memahami nas-nas dalil-dalil syariat. Sungguh oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah pada pertemuan telah lewat kaidah-kaidah yang beliau bawakan ya dalam buku ini yang pertama tentang pentingnya ikhlas. Bahwa ikhlas itu adalah timbangan amalan itu terima oleh Allah atau tidak. Ya kalau tidak ikhlas tidak akan Allah terima. Ya niat. Ya niat syaratul lisail amal. Niat syarat setiap amalan. Dengannya itu terima amalan dan tidak terima amalan. Kalau ikhlas maka terima. Kemudian keadaan yang kedua agama itu dibangun di atas kebaikan. Demikian juga untuk menolak kejelekan. Ini sudah lewat, kita ulang sedikit saja. Kemudian kaidah yang yang ketiga Setelah tadi bahwa agama itu dibangun di atas kebaikan apabila di situ ada beberapa yang baik maka didahulukan yang paling baik, yang paling maslahat. Demikian juga kalau di situ kaidah yang keempat ada banyak bahaya, maka didahulukan yang paling ya ya didahulukan yang lebih ringan bahayanya. Mamanya kita harus menempuh beberapa yang di, itu adalah sesuatu yang diharamkan mamanya. Terpaksa sekali. Tidak bisa untuk kemudian kita lepas. Cari yang lebih ringan. Ini kaidah. Di mana dapat ini? Ya dari Al-Qur'an dan hadis, kaidah-kaidah seperti ini. Jadi kaidah fikih ini harus didasari di ayat dan hadis-hadis Nabi. Kemudian kaidah yang kelima <clears throat> apabila seseorang dalam keadaan kesulitan, maka di situ ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa puasa ya, maka dia puasa di waktu yang lain. Tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka dia duduk. Kemudian keadaan yang kelima, tidak ada wajib. Ya, kalau nggak mampu. Demikian juga tidak ada yang haram kalau kemudian dalam keadaan terpaksa. Mamanya di situ di hutan tidak ada makanan kecuali daging babi mamanya. Ya dia tempuh makan daging babi karena terpaksa. Kemudian juga kalaupun terpaksa kaidah yang ketujuh maka diambil sesuai keperluan. Kemudian kedelapan ya segala hukum itu kembali kepada yakin. Ya, ada ragu-ragu tidak bisa untuk menghilangkan keyakinan. Seseorang dalam benar ragu-ragu umpamanya. Ya, apakah wudhu batal atau tidak? Ya, kalau selama dia dalam keadaan ya yakin bahwa tidak kentut dan sebagainya, maka ragu-ragu ini untuk dibuang. Demikian juga asal dalam perkara-perkara seperti ya air, demikian juga tanah, baju, batu itu adalah suci. Ya, dengan asal dari sembelihan, demikian juga jiwa, harta itu adalah adalah tidak boleh. Kemudian juga disebutkan ibadah hukum asalnya itu ya adalah suatu yang haram. Sedangkan adat hukum masalah itu adalah boleh yang sudah lewat. Kemudian kaidah yang ke-11 yang dibawa oleh beliau di sini, qala Allah taala ini syair ke-24, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadal hukmi lisawaidi. Wasail perantara ya, perantara per, perantara perkara, wasilah-wasilah ya suatu perkara Kal makosid seperti maksudnya. Ini hukum sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan itu seperti tujuannya. Ya, ini kaidah yang ke-11. Ini hukum perantara atau hukum wasilah sesuatu itu seperti hukum maksudnya. Seperti seorang ya untuk kemudian mempunyai baju. Wajib kenapa? Karena di antara Syarat seorang sholat adalah menutup aurat. Jadi hukum untuk mempunyai baju itu adalah wajib. Kenapa? Karena memakai baju itu syarat dari apa? Syarat dari seorang itu sholat. Jadi hukum perantara sesuatu itu adalah seperti hukum maksudnya. Ya demikian juga dari hukum-hukum yang ya hukum-hukum taklifiyah yang lima itu. Ya hukum taklifiyah itu pernah kita lewat pembahasan usul fikih ya hukum-hukum taklifiyah pembebanan itu ada apa? Ada lima. Kalau enggak wajib, lawannya itu haram. Kalau enggak sunnah, lawannya itu apa? Mak makruh, kemudian mubah. Lima ini. Jadi hukum perantara itu, hukum wasilah itu seperti hukum maksudnya. Kalau maksudnya itu adalah wajib, maka hukum wasilahnya juga wajib. Kalau hukumnya itu adalah haram, maka perantara untuk ya menuju ke situ juga haram. Seperti berzina adalah haram. Maka hal-hal yang bisa membawa kepada zina itu haram juga. Bahkan Allah menyebutkan wala taqrabu zina. Innahu kana faksadahu wa maqtahu wa sa'sabila. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh. Melihat sesuatu yang haram, mendengarkan sesuatu yang haram. Ya, ini adalah tidak boleh. Kenapa? Karena akan bawa kepada perbuatan zina. Innahu kana fahsyah sungguhnya itu adalah sesuatu yang keji. Ya, wa maqta sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Demikian juga jalan yang jelek. Yaitu jadi hukum dari perantara atau wasilah itu hukumnya seperti hukum maksud. Wahkum bihadal hukmi dan hukumilah dengan hukum ini li ini untuk tambahannya, untuk tambahan tambahannya. Ya, ini maksudnya seperti seseorang umpamanya ya akan pergi ke masjid. Ya, maka dia untuk sampai ke masjid wajib untuk melangkahkan kaki. Ya, demikian juga tambahan-tambahannya itu apa tambahannya maksudnya ketika pulang itu juga ya hukumnya sama. Demikian juga seperti yang mudah dipahami, seorang berjihad. Ya, ketika di situ fardu ain wajib dia berangkat. Ya, wajib untuk dia berangkat untuk jihad. Kemudian ketika pulang juga ketika dia kalau meninggal di ya di waktu dia itu pulang dari medan jihad hukumnya seperti apa? Orang yang mati di medan jihad itu. Ya, ini hukumnya seperti itu juga zawaid tambahannya itu. Ya, ketika pulangnya dia itu. Ya, itu ini makna hukumilah dengan hukum ini lizawaidi untuk tambahan-tambahannya. yakni hukum ketika berangkat menuju medan, medan jihad seperti itu juga ketika dia pulang. Sehingga ketika dia berangkat atau meninggal di tengah jalan umpamanya atau meninggal di medan tempurnya itu umpamanya atau kemudian ketika pulang di tengah jalan maka hukumnya di, termasuk dia orang yang mati syahid. Kalau dia itu ya ikhlas pada Allah demikian juga suatu yang disyariatkan. Sebukan oleh saya Atau Sa'di Allah Ta'ala menjelaskan kaidah yang ke-11 ini ya bahwa wasilah wasilah perkara itu hukumnya seperti maksud-maksudnya yakni anal wasail tu'ti ahkamul maqasid sesungguhnya wasilah-wasilah perantara-perantara itu memberikan hukum-hukum maksudnya faidahkan nama muran bisai apabila sesuatu diperintahkan karena muron bima layatimu ilabi maka diperintahkan juga apa yang tidak sempurna kecuali dengannya ya tidak sempurna sesuatu kecuali dengannya Seseorang tidak sempurna menuju ke masjid kecuali dengan berjalan menuju masjid pahamnya. Berarti apa hukumnya wajib juga. Seseorang yang dia itu ya akan melakukan sholat, maka untuk dia menutup aurat ya maka wajib. Berarti dia mempunyai baju adalah wajib. Ya demikian. Famala yatimul wajib ila bi wajib. Apa yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya maka hukumnya wajib. Ya. Demikian juga menghadap ke arah kiblat termasuk syarat sah sholat Berarti apa? Untuk dia bertanya wajib. Kalau dia tidak bertanya, maka dia haram. Sholatnya kalau dia tidak berusaha untuk mencari ya tempat yang di situ benar-benar kiblat, maka sholatnya tidak sah. Harus dia bertanya. Jadi hukum dia bertanya arah kiblat adalah wajib. Ya, ketika apa? Ketika dia akan melakukan sholat wajib. Itu. Wa malitimul masnun ila bima masnun. Apa yang tidak sempurna sunnah itu kecuali dengannya, maka dia sunnah juga. Ya, seperti ya seorang banyak puasa Senin Kemis umpamanya. Itu adalah sunnah. Ya, untuk kemudian jalan menuju ke sana dia eh, ya ini untuk sahur dulu, kemudian di siang hari dia tidak makan. <coughs> Maka sunnah juga. Ya demikian juga yang lainnya. Demikian juga sebaliknya, wa idza kana manhiyan sesuatu yang dia itu dilarang manhi karena manhian an teruk turuk maka dilarang semua dari sisi-sisinya. Jalan-jalannya menuju yang haram itu haram juga. Wa daraihi dan demikian juga perantara-perantaranya, jembatan-jembatannya, wa ini perantara-perantaranya, al-mausulah yang menuju kepadanya. Itu. Ya, melihat suatu ini zina haram berarti melihat suatu yang haram haram. Demikian juga perangkat-perangkat untuk sampai kepada itu juga haram. Al wasilah ilal wajib wajibah. Perantara untuk wajib adalah wajib. Kalmasyi ila solah lil faridah. Seperti berjalan menuju sholat wajib. Maka wajib. Kita berjalan menuju masjid itu adalah wajib hukumnya. Wa demikian juga zakat mal umpamanya. Demikian juga jihad, demikian juga membayar hutang. Ya, hutang itu wajib dibayar. Berarti kita wajib bekerja kalau punya hutang. Demikian juga hak Allah swt demikian juga hak-hak kedua orang tua, kerabat, istri, kalau dia punya budak juga, ya apabila suatu tidak sempurna kecuali dengannya dan itu adalah wajib, maka umumnya adalah wajib. Nah Itu. Adapun yang sunnah seperti sholat, ya sholat sunnah, nafilah, sedekah sunnah, puasa, haji, umroh dan sebagainya, maka perantara menujunya juga adalah suatu yang itu sunnah. Demikian juga menyambung silaturahmi ini apa berkaitan dengan manusia, menjenguk orang sakit, ya demikian juga tempat-tempat mencari ilmu. Apabila dia itu tidak sempurna kecuali dengannya berarti hukumnya kalau dia itu adalah ya sunnah adalah sunnah. Demikian juga perkara-perkara mustahabah maka itu mustahabah juga. Demikian juga yang paling besar dari suatu yang haram wa amal muharram maka antara adalah syirik syirik akbar ya seperti menyembah kuburan menyembah patung ya demikian juga memotong ya binatang ternak untuk jin pamannya adzabahu li lah menyembah ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini syirik akbar. Maka perantara menuju kepadanya juga adalah haram. Sehingga sebagian mengatakan syirik asgor itu adalah segala sesuatu yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Syirik asgor sendiri seperti apa? Bersumpah pada selain Allah, mengagungkan kubur berlebih-lebihan, ya, tabaruk dengan kuburan, yang tidak sampai kepada tingkatan menyembahnya, eh, ini syirik asghar. Ya, demikian juga minum-minuman keras, sesuatu yang menuju kepada sesuatu yang haram. Ya, jadi dia pergi ke tempat untuk membeli minuman keras, maka itu haram. Kenapa? Karena tujuannya untuk untuk mabuk. Demikian juga perkara yang makruh, ya, perkara yang makruh umpamanya berbicara tidak ada manfaatnya setelah sholat Isya, makruh. Hukumnya makruh berbicara setelah sholat Isya itu adalah makruh yang tidak ada manfaatnya. Berarti menuju kepadanya ya. Umpamanya dia minum kopi supaya apa? Ya supaya nanti berbicara sesuatu yang ya, yang tidak ada manfaatnya umpamanya. Maka ini hukumnya makruh. Kemudian disebutkan oleh beliau wa qaidah min angfa'il qawaid. Kaidah ini termasuk min di sini tabid, termasuk di antara yang paling bermanfaat kaidah-kaidah. Ya wa dan paling agungnya wa aktsariha dan paling banyaknya faedahnya ini perkara ini. Ya, bahwa hukum wasilah itu seperti hukum maksud, penting. Ya, sehingga di antara mereka ya karena dia tidak mendapatkan bimbingan ulama ya seperti umpamanya ingin menegakkan daulah Islamiyah. Akhirnya dia menempuh apa? Melakukan parlemen-parlemen dan sebagainya. Dengan menempuh suatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bermaksud bahwa oh ini adalah suatu yang wajib sesuatu yang haram menjadi wajib untuk bisa mendapatkan tujuan ini. Mereka mempunyai kaidah yang dibuat-buat. Ya, al-wasilah ya ini al-maqasid tufbariru al-wasilah. Maksud-maksud itu memperbolehkan wasilah-wasilah walaupun haram. Ini berbahaya. Motong singgot akhirnya masuk di parlemen. Ya, dengan alasan itu tadi. Karena maksud-maksud yang ini akhirnya apa? Yang haram menjadi boleh. Ini berbahaya. Kaidah yang tidak dibangun di atas apa? hukum-hukum syariat. Kemudian disebutkan bahkan sampai dikatakan kaidah ini termasuk rubu'uddin seperempat dari agama. Adapun maksud wahkum bihadal hukum li hukumilah hukum ini untuk tambahan-tambahannya. Beliau mengatakan, tadi kita sebutkan, sudah kita sebutkan al-asya' salasah, perkara itu ada tiga. Dalam pembahasan ini, makosid, ada yang itu maksud, kemudian wasilah, perantara, dan mutamimat, penyempurna. Nah itu. Sehingga disinilah dimaksudkan di ucapan ini. Maksud yaitu seperti sholat. Wasilah seperti wudhu, berjalan menuju masjid. Penyempurna mutamimat seperti kembali dari tempat sholat tadi. Kembali dari medan perang umpamanya. Ya. Sebagaimana wasilah itu diberikan hukum sesuai dengan maksudnya. Demikian juga mutamimat menyempurnanya. Ya. Sehingga rujuk minasolah kembali dari sholat, demikian juga jihad, demikian juga walhaj, demikian juga haji, wa itibal janais mengikuti jenazah, mengikuti ya menjenguk orang sakit dan semisalnya maka hukumnya seperti ketika berangkat. Fa innahu min hini yahruju min mahali. Sesungguhnya mulai dia itu keluar dari rumah dia, tempat dia, lil ibadah untuk suatu ibadah. Fawafi ibadah maka dia terus menerus dalam keadaan ibadah hatta yarji sampai pulang ke rumah. Itu, paham? Inilah makna ya wahkum bihadal hukmi li zawaidi. Hukumilah dengan hukum ini untuk tambahan-tambahannya. Yaitu apa? Jadi hukum ketika pulang seperti hukum ketika berangkat. Ya, sebagaimana bahwa wasilah itu hukumnya adalah seperti hukumnya tujuannya, demikian juga ketika dia pulang juga demikian. Ya demikian. Insyaallah sampai di sini. Ya subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.